tinggal ke tempat ini. Tunggu, eh, eh, eh, Kak Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, jauh. tunggu tunggal sudah menjauh. Takut itu drama panas. tunggu tunggal ada di mana, Wira? tunggu tunggal berada di dalam kampus. Hei, berdiri semua. Berdiri keluar Mak Rompang diselingi pula tawa penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan ah, Dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah. Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 karena Kikuta sudah berdamai dengan Kijaro, bahkan mereka telah setuju pada perjanjian semula kedua anak mereka akan tetap dijodohkan. Namun sebenarnya, Kanjar sedang terkesima pada Mak Rompang yang baru saja ditemuinya. Mak Rompang tampil dengan sangat cantik. Sementara di suatu malam, tiba-tiba Kinah pergi dan hilang di bawah Mak Rompang dengan kereta kudanya. Kini, Kijaro dan Aki Sangkala mencoba mencari Kinah dengan mendatangi kuburan tempat kepala Mak Rompang dikuburkan. Ini kan kuburan itu, Jaro. Uh, rasanya... Uh, eh, kenapa kau ragu? Uh, sewaktu kepala itu saya kuburkan bersama Batara dulu. Tidak ada pohon-pohon kemboja ini. Tapi kenapa pohon-pohon kemboja sudah banyak dan besar-besar tumbuh di sekeliling kuburan ini, Ki? Apa kau tidak salah? Uh, tidak, Ki. Kalau begitu, ini kejadian aneh. Hati-hatilah. Kita sedang berhadapan dengan siluman yang betul-betul ganas. Mari kita duduk di sebelah kepala kuburan ini. Ah, Ki. Apakah anak saya dibawa masuk ke dalam kuburan ini? Ah, belum tentu. Ah, lalu kemana Kina dibawanya, Ki? Itu yang harus kita lihat sekarang. Nah, kau diamlah di situ. Aku akan coba mencari anakmu. I iya, Ki. Oh. anakku ini. Rasanya aku belum pernah kemari. Rumah. Ada rumah besar dan bagus di hadapanku ini. Mau kemana, Aki? Oh, ini tidak ada tubuhnya. Pasti ini salah satu siluman itu. Ah, oh, tapi aku tidak perlu dengan dia. Aku perlu bertemu dengan siluman perempuan itu. Aki, mau kemana? Aku mau bertemu dengan majikanmu. Akulah yang Hakim maksud. Eh, jangan kau bohongi aku. Majikanmu itu perempuan. Perempuan itu adalah keponakanku. Perempuan itu majikanmu. Sedangkan kau hanya kusir keretanya. <laughs> siapa Aki ini sebenarnya? Sehingga jelas bagi Aki siapa aku. Aku tidak sempat menerangkan siapa aku ini. Nah, mana majikanmu itu? Dia sedang tidur. Bangunkan. Aku mau bertemu. Aku tidak berani membangunkannya. Bangunkanlah. Aku ingin bertemu. Aki jangan memaksa. Aku tidak memaksa. Hanya aku ingin bertemu dengan majikanmu. Sebaiknya Aki yang pergi dari sini. Aku tidak mau pergi. Sebelum bertemu dengan majikanmu. Pergilah. Pergilah. hilang. Apa yang hilang, Ki? Rumah bagus itu. Sekarang aku kembali berada di sekitar pohon-pohon kemboja ini. Saya tidak mengerti, Ki. Ah, aku tadi sudah berhasil sampai di tempat mereka. Sebuah rumah bagus dengan pekarangan yang luas. Dan aku yakin anakmu berada di dalam rumah itu. Uh, apakah Aki Sangkala melihat anak saya? Bertemu dengan anak saya? Tidak, Caro. Tapi aku yakin bahwa anakmu ada di sana. Ah, lalu bagaimana caranya kita bisa menolong anakku? Ya, aku belum tahu caranya, Caro. Ah, dan Aki sendiri? Aku sendiri rasanya agak berat untuk menghadapi mereka. Aku perlu bantuan. Ya, ya. Saya bersedia membantu, Ki. Kau tidak akan sanggup, Caro. Saya sanggup, Ki. Sanggup. Kepandaianmu belum sampai untuk urusan seperti ini. Aku baru saja menghadapi kusir kereta siluman itu. Tapi aku sudah tidak sanggup. Apalagi kau, Caro. Uh, ah, siapa yang Aki inginkan untuk mendampingi Aki? Akan saya cari, Ki. Uh, kalau bisa, carilah Batara. Batara? Ah, kemana harus saya cari dia? Ya, aku rasa hanya dia yang bisa mendampingi aku mencari anakmu, Jaro. Batara, kemana saya harus cari dia?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 Hmm. Dari tadi aku perhatikan, kau sibuk berdandan Ganjar. Ah, mau kemana lagi kau malam-malam begini? Mau ke rumah kawan, Abah. Abah tidak bisa besok siang saja? Sudah janji, Abah. Di sebelah mana rumah kawanmu itu? Uh, apa, Abah? Uh, di eh, mana itu, rumah kawanmu itu? Uh, Abah tidak akan tahu. Karena tidak, makanya aku tanya. Uh, di dekat rumah Kijaro, Abah. Siapa namanya? Pokoknya Abah tidak akan kenal dengan kawan saya itu. Iya, siapa namanya? Rompang. Eh, baru aku dengar nama itu. Kan saya sudah bilang Abah, Abah tidak akan kenal. Ya, orang-orang di sana tidak banyak yang aku kenal. Uh, Abah, saya pergi dulu ya. Eh, hey, tunggu dulu. Ada apa, Abah? Sebaiknya kau jangan ke sana. Apalagi hari terang bulan begini. Ah, kenapa, Abah? Apa kamu belum dengar bahwa Kina hilang tadi malam? Hah? Hilang? Sampai sekarang Kina belum ditemukan oleh Akikala. Tapi tadi malam saya juga ke rumah kawan saya itu dan tidak ada hal-hal yang aneh. Iya, tapi Akikala memperingatkan kita supaya tidak keluar rumah malam-malam begini. Ah, Abah terlampau percaya pada Akikala. Heh, kalau tidak Akikala, siapa lagi sesepuh yang bisa kita percayai di desa ini, Ganjar? Ah, iya, ya, iya, iya. Sekarang kau harus di rumah. Jangan keluar malam. Iya, Abah. Kalau Aki Kala mengatakan aman, baru kau boleh keluar rumah malam hari. Kau dengar aku bicara Ganjar? Ganjar! Ah, kemana anak itu? Ah, pintu belakang ini terbuka. Ganjar! Ah, pergi juga anak itu lewat pintu belakang ini.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 Ah, aku sudah sampai di kuburan ini. Ah, pohon-pohon kemboja ini bertambah lebat sehingga aku tidak tahu mana jalan ke rumah Rompang. Hmm, iya. Kalau tidak salah, jalan ini menuju rumah gadis itu. Ya, ya, ya. Ah, itu di dekat pohon kemboja tua ini. Nah, betul kan? Aku sudah melihat jalan menuju rumah gadis Rompang itu. Mana pohon-pohon kemboja tadi? Hah? Mana kuburan tadi? Hilang. Oh, semua hilang. Yang ada hanya jalan lurus ini menuju rumah Rompang. Hah, aku tidak peduli. Yang penting aku bisa menemui Rompang malam ini. Huh, ah, kini aku sudah sampai di depan rumah ini. Iya, abah tidak akan tahu kalau malam ini aku tetap menemui rompang. Tapi kalau Abah tahu, aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa menemui gadis cantik itu malam ini. Karena sudah dua malam aku tidak berjumpa dengan dia. Ah, rinduku sudah tidak tertahankan. Hmm, rumah ini masih sepi seperti kemarin malam. Jangan-jangan Rompang juga sedang pergi ke tempat kekasihnya. Sehingga aku gagal lagi untuk berjumpa dengan dia. tadi. iya, aku harus mencobanya. Aku harus mencoba menemuinya. Siapa tahu dia ada di rumah. Kang? Uh, ah, uh, eh, Rompang? <laughs> Iya, aku. Hmm, dari mana kamu, Rompang? Dari tadi aku berdiri di sini. Dari tadi? Loh, kenapa aku tidak melihatmu? Padahal aku tadi lewat situ. Kang Ganjar. Kang Ganjar berjalan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan sehingga tidak melihat saya berdiri di sana. Oh, rasanya aku memperhatikan seluruh tempat ini. Tidak mungkin aku tidak melihat dia berdiri di situ. <laughs> Ayo. Uh, kemana? Bukankah Kang Ganjar akan ke rumah saya? Uh, iya, iya. Uh. Kenapa berdiri di sini? Hmm, uh, Rompang, kenapa anjing hutan itu berdiri uh, di depan rumahmu? Mana? Itu Oh, <laughs> Kang Ganjar ini ada-ada saja ah. Mana ada anjing hutan di rumah saya, Kang? Uh, uh, kenapa anjing itu hilang? <laughs> itu hanya penglihatan Kang Ganjar saja. Tapi, ah, Rempang, aku benar-benar melihat anjing itu berdiri di sini. Kang, Kang Ganjar mungkin sedang letih. Sehingga Kang Ganjar merasa ada hal-hal yang aneh di sini. Padahal tidak ada makhluk apapun di sini, kecuali saya. <laughs> Ayo masuk. Uh, iya. Kok berhenti lagi? Uh, itu rompang uh, eh, anjing tadi. <laughs> itu kan hanya patung anjing, kan? Uh, uh, uh, iya ya. Betul kan? Uh, iya ya itu hanya patung anjing. Tapi persis seperti anjing hutan yang aku lihat tadi. Oh. <laughs> Uh, tertawamu aneh, Rompang? Karena Kang Ganjar aneh. Kenapa malam ini aku melihat hal-hal yang aneh di rumah ini? Kang Ganjar, kalau Kang Ganjar berdiri terus, nanti Kang Ganjar bertambah letih. Ayo duduk. Uh, iya. saya sediakan minuman hangat untuk Kang Ganjar ya. Hmm. Supaya Kakang merasa segar. Uh, iya, iya. Kalau begitu tunggulah, akan saya ambilkan. Iya. Ah, kenapa aku merasa aneh di rumah gadis ini? Oh, rumah ini besar, tapi rasanya agak mengerikan. Lama ya menunggu saya? Oh, tidak. Nah, ini minuman hangat untuk Kang Ganjar. Hah? Hah? Kenapa, Kang? Uh, kenapa kau sodorkan kepala manusia ini padaku?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 Ganjar masih memandang kepala orang yang disodorkan kepadanya. Sementara Mak Rompang memandangnya dengan sangat pengis. Walaupun wajah perempuan iblis itu masih menyungkingkan senyum. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank <laughs> you.